الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan dan kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Aunul Bari Syarah Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya masih di poin ke-62 tentang takdir. Ada satu kalimat terakhir yang belum dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala dan belum kita baca. Kalimat yang dimaksud adalah wala khaliqa ma'allahi azza wa jal. Tidak ada pencipta di samping Allah azza wa jal. Sebelumnya Syekh mengatakan bahwa kalimat ini adalah merupakan bantahan yang ditujukan kepada kelompok Majusi yang mana mereka meyakini kalau alam semesta itu memiliki dua pencipta yaitu pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Dan kalimat ini juga bantahan ditujukan kepada kelompok Qadariyah yang mana mereka menyatakan kalau hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Dengan demikian ada semacam kemiripan sebenarnya antara kelompok Qadariyah dengan kelompok Majusi. Kelompok Majusi menetapkan ada dua pencipta. Kelompok Qadariyah juga sama. Yang pertama Allah yang menciptakan mereka, kemudian yang kedua mereka sendiri yang menciptakan perbuatannya. Oleh karenanya disebutkan bahwa Qadariyah adalah majusi hadihil ummah. Majusinya umat ini. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah asy-Syaikh taala melanjutkan uraiannya. Qala wa hunaka al-jabariyatu di sana ada kelompok lain dikenal dengan sebutan Jabariyah. Yaqulun mereka mengatakan innal ibada la fi'la lahum. Sesungguhnya hamba itu tidak memiliki perbuatan apapun la fa'ila illallah faqat. Sebab tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah saja. Wal ibadu la fi'la lahum. Hamba mereka tidak memiliki perbuatan. Jadi menurut mereka apapun yang dilakukan oleh hamba itu bukan hamba yang melakukannya, tapi Allah. Wa af'alul ibadi mithlu harakatil asjar. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu hanya seperti gerakan pohon yang allati tuharriku harriyah yang digerakkan oleh angin. Wa mithlu harakatil awraq dan tak ubahnya seperti gerakan daun. Daun akan bergerak ketika ada hembusan angin. Kalau enggak ada hembusan angin, maka daun akan tetap tidak bergoyang, tidak bergerak. Wa mithlu sayri syams. Perbuatan hamba juga seperti gerakan matahari. Hadhihi musakharatun. Semua yang disebutkan tadi itu diatur. Yani annaha tataharraku biduni iradatin. Dengan kata lain, semuanya bergerak tanpa keinginan. Wabiduni ikhtiarin tanpa ada pilihan. Hadza kadzibun. Ini adalah kedustaan yang nyata. Mereka juga mengatakan bahwa mereka itu eh, manusia itu seperti jasad yang mati. Dibalikan kemanapun, tidak akan menolak. Diperlakukan seperti apapun, tidak akan ada penolakan. Jadi manusia ketika melakukan kebaikan, melakukan kejelekan, kata mereka, yang menjadi pelakunya adalah Allah, bukan manusia. Sebab manusia la fi'la lahum. Mereka tidak memiliki perbuatan. Kontras sekali nampak perbedaannya dengan apa yang diyakini sebelumnya oleh kaum Qadariyah atau kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah seperti tadi disampaikan meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Sedangkan kelompok Jabariyah manusia sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatannya. Sebab yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah. Kata Syekh, "Hadza kadhibun." Ini adalah kedustaan yang nyata. Fa innahu hatta al-hayawanat tufarriqu bainal fi'li sadiri an ikhtiyarin wa fi'li ghairil mukhtar. Sebab hewan atau binatang-binatang saja dapat membedakan antara perbuatan yang lahir karena sebuah pilihan dengan perbuatan yang lahir tanpa ada pilihan dan keinginan. Kama yuqalu fil mithal. Kama yuqalu, kama yuqalu fil mithal. Seperti disebutkan dalam sebuah contoh. Lau akhadta hajaran. Kalau kamu ambil sebuah batu, waromaita kalban, lalu kamu lempar seekor anjing, fa innal kalba yatrukul hajara wa yahjumu alaika. Maka si anjing itu akan membiarkan batunya, tidak menghiraukan batunya. Dia justru akan menyerangmu, Walau asabahul hajaru yahjumu alaika. Jika seekor anjing itu terkena lemparan batu, maka dia akan melem, eh, maka dia akan menyerangmu. Li'annahu yara annal hajaru laisa lahu iradah wala ikhtiyar. Sebab si anjing itu tahu bahwa batu laisa lahu iradah. Sama sekali tidak punya keinginan wala ikhtiar, tidak pula pilihan. Antal muhtar, kamulah yang punya pilihan. Ya. Artinya, kitalah yang berbuat. Bukan batu. Kitalah yang berbuat. Batu itu hanya sebagai media saja. Kitalah yang punya inisiatif. Ketika kita ambil batu, kita lempar anjing, anjing itu tidak akan menyerang batu. Anjing tidak marah kepada batu. Justru anjing akan marah kepada kita. Karena kitalah yang melakukan inisiatif pelemparan batu tersebut. Ini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu berdasarkan keinginannya, berdasarkan pilihannya, berdasarkan inisiatifnya. Sama sekali manusia tidak dipaksa saat melakukan hal apapun. Disinilah kesesatan, penyimpangan kaum Jabariyah. Karena menurut mereka manusia nggak ada hubungannya dengan perbuatannya. Manusia nggak punya pilihan. Manusia tidak diberi keinginan. La fa'ila illallah. Nggak ada yang berbuat kecuali Allah. Padahal sederhananya saja, ketika kita masuk masjid, kemudian kita duduk di samping atau di sebelah kanan masjid, maka duduknya kita di situ adalah berdasarkan keinginan dan pilihan kita, ya enggak? Begitupun seterusnya. Jadi manusia tidak lepas dari yang namanya keinginan dan pilihan atau inisiatif. Pilihan dan inisiatif yang diberikan atau yang dimiliki oleh manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka manusia diciptakan oleh Allah. Perbuatannya pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kalau kita menyatakan bahwa manusia tidak punya pilihan, manusia tidak memiliki keinginan, maka tidak lebih baik dari hewan atau binatang waliyahzubillah. Binatang atau hewan saja mengerti akan hal ini. Ya. Contohnya seperti tadi yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Taib li'annahu yara anna al-hajara laysa lahu iradah wala ikhtiyar. Sekali lagi, anjing ketika terkena oleh lemparan batu, maka anjing itu akan menyerangmu karena anjing tahu kalau batu itu sebenarnya tidak punya keinginan, tidak punya tidak pula punya pilihan atau ikhtiar. Antal muhtar kamulah yang berinisiatif. Wa antal ladzi qasadtahu, kamulah yang punya tujuan melempar anjing itu fayuhajimuka sehingga anjing itu menyerangmu. Yaroka antal fa'il al-mukhtar. Anjing melihat bahwa kamulah yang menjadi pelakunya. Atas dasar inisiatif, pilihanmu. Qala fal hayawanatu tudriku fi'lan annaka fa'ilun mukhtarun. Maka binatang-binatang atau hewan-hewan mengetahui secara fakta nyata annaka fa'ilun mukhtar bahwa kamulah yang menjadi pelakunya sesuai dengan pilihan dan inisiatifmu. Bikhilafi haula'il jabariyah alladzina la aqla lahum berbeda dengan mereka kelompok jabariyah yang enggak punya akal sama sekali. Yaquluna ma la yaqilun. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka sendiri tidak memahaminya. Wa yahrifuna bima la ya'rifun. Mereka memuji sesuatu yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Nah, karena orang-orang atau kelompok Jabariyah merasa bangga atas apa yang diyakininya. Ya, bahwa manusia itu dipaksa, manusia itu tidak punya pilihan. Manusia itu tidak punya kuasa untuk berbuat. Karena pada dasarnya yang berbuat itu adalah Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ada seseorang misalnya berbuat dosa waliyahubillah minum homer misalnya itu jangan disalahkan. Kenapa? Karena dia dipaksa. Dia tidak punya pilihan lain. Allah yang menjadi pelakunya. Jelas ini bertentangan dengan akal sehat. Makanya Syekh mengatakan bahwa mereka itu la yaqilun. La lahum. Nggak punya akal sama sekali. Nah. Jadi kembali kepada eh, poin utamanya la khaliqa ma Allah azza wajal. Tidak ada pencipta di samping Allah azza wajal. Nah. Qala wa ammal qadariyatu fayarawna anna hadzal amala al-muayyana min al-ma'siyati aw at-ta'ati kharijun an masyiatillah wa iradatihi. Sedangkan kelompok Qadariyah mereka menganggap bahwa perbuatan tertentu seperti kemaksiatan atau ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu keluar dari masyiatullah, kehendak Allah wa iradatihi dan keinginannya Allah. Bal al maksiatu wa ta'atu bi iradatil abdi. Namun menurut mereka perbuatan maksiat dan taat itu semata-mata keinginan hamba. Wa iradatuhu harratun wa huwa mukhtarun. Dan keinginannya hamba itu adalah merupakan pilihannya, inisiatifnya. Wa yaf'alu ma yasha si hamba dapat melakukan hal apapun yang diinginkannya. Wala irtibal lahu bimasyiatillah. Gak ada hubungannya sama sekali dengan kehendak Allah. Wahadhal qawlu fihi dhalal. Pernyataan ini juga mengandung kesesatan. Yang satunya ifrat, yang satunya tafrid. Yang satunya berlebihan, yang satunya cenderung kurang. Inilah ciri-ciri atau tanda pemikiran yang menyimpang, akidah yang baltilah. Ada di dua sisi yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Kalau akidah yang sahihah, pemikiran yang lurus akan selalu di pertengahan tidak ada unsur ekstrim, berlebihan. Tidak pula ada unsur kurang di dalamnya. Kalau wa qad yakunu dan bisa jadi kata Syekh pernyataan ini sampai pada tingkatan kufur waliyadzubillah Wallah tabaraka wa ta'ala yaqul Allah tabaraka wa ta'ala berfirman wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin Tidaklah kalian berkehendak melainkan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak Rabbul alamin Rabb semesta alam Famasyiatul ibad tabi'atun limasyiatillahi azza wa jal. Maka kehendak hamba itu akan selalu mengikuti kehendaknya Allah azza wa jal. Kalau kelompok Qadariyah, mereka mengatakan bahwa hamba nggak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Apa yang dilakukan oleh hamba itu merupakan kehendak hamba. Ya. Bukan kehendaknya Allah. Wala yahdutsu fi hadzal qaun illa ma Allah. Dan kata Syekh, nggak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali semuanya berdasarkan pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki wa aradahu dan apa yang telah Allah inginkan wa qaddarahu ba'da dhalik dan Allah tetapkan setelah itu. Fallahu ta'ala qad alima ma kana. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengetahui apa yang telah terjadi. Yani kataballahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Dengan kata lain, Allah tabaraka wa taala telah menulis takdir ketentuan yang berhubungan dengan segala sesuatu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Wa ilmuha subhanahu wa ta'ala qabla hadihil kitabah. Dan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu sebelum ada pencatatan ini. Balla bidaya tali ilmihi azza wa jal. Bahkan nggak ada permulaannya. Soal ilmunya Allah Azza wa Jal. Sebagaimana zatnya. Sebagaimana zatnya. Gak ada permulaan bagi zat Allah. Maka ilmunya Allah pun demikian. Thumma inda wujudil asya la tujad illa bimasyiatihi wa iradatihi. Kemudian ketika sudah ada segala hal yang merupakan ciptaan Allah, la tujad illa bimasyiatihi wa iradatihi nggak akan pernah ada kecuali akan selalu sesuai dengan masyiahnya, kehendaknya Allah dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah beberapa kelompok yang menyimpang terkait dengan permasalahan e, pencipta di mana akidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Azza wa Jal. Manusia diciptakan oleh Allah, perbuatan manusia pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk saya tekankan kembali kalimat perbuatan manusia diciptakan oleh Allah itu dari sisi bahwa manusia ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan dan inisiatifnya. Keinginan dan inisiatifnya itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berhubungan langsung dengan perbuatan manusia adalah manusianya itu sendiri. Paham ya? Nah, saya minum. Coba jawab. Setelah saya minum, memang mau minum, Siapa yang minum? Siapa yang minum? Allah atau saya? Saya yang minum. Nah, begitu. Ini berhubungan langsung dengan perbuatan. Keinginan atau ketika saya minum, jelas itu atas dasar keinginan. Ya enggak? Atas dasar keinginan. Karena enggak ada satupun yang dilakukan oleh seseorang, melainkan didasari oleh keinginan. Keinginan itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di sini. Ini pilihan siapa? Pilihan saya atau pilihan Allah? Pilihan siapa? Pilihan saya. Gak ada satupun yang dilakukan oleh manusia melainkan berdasarkan pilihannya. Yang menciptakan pilihan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan gak ada perbuatan tanpa keinginan dan pilihan. Kalau tidak ada keinginan, nggak ada pilihan, nggak ada inisiatif, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan perbuatan atau amal. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah dan perbuatan manusia pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian Syekh menyinggung di sini soal hadis al-qadariyatu majusi hadihil ummah. Qadariyah itu majusi umat ini. Qala ba'dul ulama yudha'ifuhu wa ba'dhum yusahihuhu. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, namun sebagian yang lainnya mensahihkannya. Lakinnal qadariyah yushbihunal majus tapi walau bagaimanapun kelompok Qadariyah itu memang mirip dengan kelompok Majusi. Kelompok Qadariyah mirip dengan kelompok Majusi. Sama-sama menetapkan dua pencipta. Kalau Majusi menetapkan bahwa di sana ada pencipta kebaikan dan ada pencipta kejelekan. Kalau Qadariyah menyatakan bahwa Allah yang menciptakan, menciptakan manusia dan menciptakan hal-hal lainnya. Namun perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi sama-sama. Ya. Meyakini ada dua pencipta. Qala li'annal majusa ya'buduna khaliqain. Karena orang-orang majusi itu menyembah dua pencipta. Wa ya'tabiruna anna hunaka khaliqain. Dan mereka menganggap bahwa di sana ada dua pencipta. Khalikun lil khair wa khalikun lishar. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Hum ya'budunan nur. Mereka juga menyembah cahaya. Wa yaqulun huwa khalikul khair. Kata mereka, cahaya itu adalah pencipta kebaikan. Wa Mereka juga men menyembah kegelapan. Khalikotun lishar, kata mereka, kegelapan itu pencipta kejelekan. Ini majusi. Wal qadariyatu yaqulun sementara kelompok qadariyah mereka mengatakan innal abda yakhluqu fi'la nafsihi. Seorang hamba itu menciptakan perbuatan dirinya. Wala dakhala li fi hadzal fi'l dan gak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah dalam perbuatannya ini. Fasyabahu al-majusa, maka mereka mirip dengan kelompok majusi. Syabahuhum fi fi'lil insan. Mereka menyerupai majusi dalam hal keyakinannya terkait perbuatan manusia. Wa annal insana Allah aradalahul khair. Secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa manusia itu Allah. Arada khair. Yang menginginkan kebaikan untuknya. Wahuwa arada syar. Namun dia menginginkan kejelekan. Fa'ala kaulihim hum ma yasrahuna bihada. Yang pasti atas dasar ucapannya ini mereka memang tidak terang-terangan dalam hal ini. Lakin ala kaulihim Namun berdasarkan apa yang mereka nyatakan inna iradatal abdi qalabat iradatallah sesungguhnya keinginan hamba itu mengalahkan keinginan Allah taala ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira maha tinggi Allah subhanahu wa taala dari semua yang mereka nyatakan nah Kemudian al-farqu bainar ridha was sabri. Berikutnya perbedaan antara ridha dan sabar. Qala Syekh Hafizahullah as-sabru wajibun war ridha fadilatun wa manzilatun alamin as-sabr. Sabar itu adalah hal yang wajib. War ridha Sedangkan ridho adalah keutamaan dan kedudukan yang lebih tinggi daripada sabar. Wasabru wajibun alal abdi. Sabar adalah hal yang wajib bagi setiap hamba. Mata laka qaribun, halaka malun, asabaka syai'un, maradun, au fakrun, au khaufun, yajibu an tasbir, wala tajza' Wala taskhat qadha Allah tabaraka wa ta'ala. Ada kerabatmu yang meninggal dunia. Ada hartamu yang rusak. Kamu tertimpa sesuatu seperti sakit, fakir, kefakiran, rasa takut. Maka kamu wajib bersabar. Wala tajza dan tidak perlu kecewa dan jangan sekali-kali membenci qadha Allah tabaraka wa taala ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah tabaraka wa taala. Ini sehubungan dengan sabar. Wa ammar ridho, sedangkan ridho, famartabatun fauqohadihi. Ada satu tingkatan di atas ini, di atas kesabaran. Antarda bima qadarahullah. Kamu diantaranya menampakkan keridhoan terhadap segala hal yang telah ditakdirkan oleh Allah tajidu nafsaka murtahan. Kamu tetap mendapati dirimu dalam keadaan nyaman. Apapun yang kamu rasakan. Apapun yang kamu terima. Wahadihi martabatun so'batun jiddan. Tingkatan ridho ini adalah tingkatan yang sulit sekali. Berat. Makanya kebanyakan dari kita itu <coughs> bisa dikatakan baru bisa sampai pada tingkatan sabar. Itu pun belum tentu sempurna. Untuk sampai pada tingkatan ridho itu jauh. Karena ridho di atas sabar kedudukannya. Ya. Qala wal buka'u 'alal qaribi la yunafiha wa la yunafi as-sabr. Kemudian Syekh mengingatkan di sini. Wal buka'u 'alal qarib, menangisi kerabat karena sesuatu celaka misalnya atau meninggal dunia, menangisi kerabat la yunafiha. Tidak menafikan keridhaan. Wala yunafis sabr, tidak juga menafikan kesabaran. Enggak menghilangkan keridhaan, tidak juga menghilangkan kesabaran. Rasul alaihi salatu wassalam baka wa naha anin niyahati. Rasul alaihi salatu wassalam sendiri beliau pernah menangis. Wanaha anin niyahah, namun demikian beliau melarang untuk meratapi. Fabaka ala ibnihi Ibrahim. Beliau menangis. Menangisi Ibrahim yang meninggal dunia. Wa ala ibni bintihi. Dan menangisi cucunya. Putra anak e, perempuannya. masu ila ketika beliau ditanya saat beliau menangis, qala maka beliau menjawab hadhihi rahmatun yaj'aluha fi qulubi may yasha min ibadihi. Ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah adakan di setiap hati dari hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dan ini sebuah kenikmatan. Apa jadinya kita kalau tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang dalam hati kita? Sulit sekali kita bisa tersentuh dengan sesuatu yang mungkin membuat kita sedih ya. atau membuat kita gembira. Nah, akan gersang hidup. Maka adanya kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati kita itu nikmat yang besar. Di antara bentuk adanya kasih sayang dalam hati adalah adanya tangisan. Nabi alaihi salatu wasallam menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Nabi alaihi salatu wasallam meneteskan air mata saat cucunya meninggal dunia. Beliau ditanya, "Kenapa begitu?" Jawab beliau, "Ini adalah kasih sayang." bentuk kasih sayang yang Allah berikan ke dalam hati-hati setiap hamba-hambanya. Ya. Jadi ada kalanya menangis itu bukan cengeng. Tidak setiap tangisan itu disebut bentuk kecengengan. Ya. Tapi bisa jadi tangisan itu adalah kasih sayang. Bahkan lebih dari itu, ada tangisan yang sebenarnya gambaran dari kebahagiaan dan kesenangan. Kadang ketika seseorang merasa sangat-sangat senang itu sampai nangis. Ya, saking apa? Senangnya. Saking senangnya. Dan ada juga tangisan yang justru menjadi gambaran kekuatan. Tangisan yang justru menjadi gambaran kekuatan. Seperti tangisan-tangisan yang biasa nampak dari kaum hawa, kaum wanita. Apa-apa menangis. Karena memang disitulah ada kekuatan. Disitulah ada kekuatan. Jadi Tangisan tidak selalu menggambarkan kecengengan. Tangisan bisa jadi bentuk kasih sayang, ya, Tangisan adalah luapan kebahagiaan. Tangisan juga bisa menjadi bentuk kekuatan. Bedanya kalau kita laki-laki saat menangis maka kita selalu menutupi mata. Menutupi mata mencoba untuk menghapus air mata yang menetes tapi kalau wanita saat menangis selalu yang ditutupi adalah hidung dan mulut. Ya, coba perhatikan, coba bayangkan. Selalu begitu. Ada yang mengatakan itu karena kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki itu melalui pandangan. Sedangkan kesalahan yang sering dikerjakan oleh kaum hawa, kaum wanita adalah lisan. Allah alam yang pasti memang ya begitu. Kita kalau nangis ya begini, ya kan? Tapi wanita begini. Nah, yang jelas di sini Nabi mengatakan saat beliau menangis ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan ada dalam hati-hati hamba-hambanya. Nah, Qala lamma arsalat ilaihi ibnatuh anna ibnaha ihtadara wa talabat minhu an ya'tiya fa arsala ilaiha yaqulu laha lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta fal tasbir wal tahtasib Ketika putrinya mengirim utusan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam anna ibnaha ihtadara bahwa cucunya akan meninggal dunia dan putrinya meminta beliau sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang. fa Arsala ilaiha maka pada awalnya beliau mengirim utusan. Yaqululaha untuk menyampaikan kalimat lillahi akhadha Hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Walillahi ma'a'ta. Dan hanya milik Allah apa yang telah Allah berikan. Fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan berharaplah akan pahala. Ini kalimat kalimat yang sangat penting sekali, kalimat yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini sifatnya hanya sementara. Suatu saat si pemilik yang hakiki akan mengambilnya dari kita. Disinilah butuhnya kita untuk bersabar dan selalu berharap akan pahala. Lillahi ma akhoda. Hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Nggak perlu marah, nggak perlu kecewa, nggak perlu sedih. Milik Allah apa yang Allah ambil. Nah. Dan milik Allah juga apa yang Allah beri. Apapun yang kita miliki, kita rasakan, kita nikmati, itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan, kekuatan, ilmu yang kita miliki. Semuanya hanya bersifat titipan. Kita harus selalu ingat bahwa suatu saat Allah akan mengambilnya dari kita. Fal tasbir wal tahtasib. Qala fanashadathu an ya'tiya. Namun putri beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan beliau untuk datang melihat cucunya. Faja'aha was ruhuhu taqaqa fi sadrihi kashin yakni yadtarib maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya dan melihat bayinya ya, putranya dan saat itu ruhnya sudah mulai terasa bergetar di dadanya berdebar Fabaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu bahwa tidak lama lagi anak itu akan meninggal dunia. Beliau menangis alaihi salatu wassalam. Saat, mena, saat meninggal dan memang beliau menangis. Faqala Sa'ad ma ya Rasulullah. Sa'ad sahabatnya bertanya, apa arti dari tangisan ini wahai Rasulullah? Atabki wa qad nahaitana 'anil buka. Mengapa engkau menangis padahal engkau telah melarang kami untuk menangis? Qala Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, hadihi rahmatun. Tangisan ini adalah bentuk kasih sayang. Yadha'uha Allahu fi qulubi may yasha min ibadihi. Allah telah letakkan kasih sayang ini dalam hati setiap hambanya yang dikehendaki. Wa inna yarhamullah min ibadihi ruhama dan Allah itu hanya akan menyayangi hambanya yang memiliki kasih sayang. Nah. Ini sebagai jawaban dari beliau bahwa beliau tidak melarang tangisan yang mengandung makna kasih sayang. Walamma tuwfiya Ibrahim baka alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim meninggal pun beliau menangis. Waqala dan beliau mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kita tidak akan atau kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kecuali yang Rob kita ridhoi. Wallahi ya Ibrahim innaka innabika lamahzunun. Demi Allah wahai Ibrahim sesungguhnya kami semua merasa sedih atas kepergianmu. tangisan beliau jelas tidak menunjukkan kalau beliau tidak rela. Tangisan beliau jelas tidak menunjukkan bahwa beliau tidak sabar. Oleh karena itu, adanya tangisan karena sesuatu, karena kematian, karena rasa sakit misalnya. Itu tidak menunjukkan hilangnya keridhaan. Tidak menunjukkan enggak adanya kesabaran. Sebab orang yang sabar bisa menangis. Orang yang ridho juga bukan berarti tidak menangis. Jadi ada di dua sisi yang berbeda. anis salki wal Dia Nabi alaihi salatu wassalam yang melarang teriakan histeris dan melarang kata-kata yang jelek. Wabari aminas salikati wal halikati. Beliau berlepas diri dari orang yang berteriak dengan teriakan yang melengking ketika ditimpa musibah wal haliqah dan beliau juga berlepas diri dari orang yang mengeluarkan kata-kata yang jelek saat ditimpa hal tersebut. Naha, beliau juga melarang perbuatan itu. Lianna hadhil af'al tasakhutun liqadarillah wa tunafis sabr. Sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang menggambarkan kemarahan atas takdir Allah wa tunafi as-sabr dan meniadakan kesabaran. Fal mu'min alaihi an yasbir. Intinya seorang mukmin itu hendaknya ia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang akan diberikan secara sempurna pahalanya tanpa batas. Wabashirus sabirin dan sampaikan kata Allah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa oleh musibah mereka mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun lah atau atas mereka salawat dan rahmat dari Robnya dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Kemudian kata beliau hafizahullah taala ar-ridha manzilatun azimatun ridha kedudukannya sangat agung wa qad yasila ba'dun nas ilaiha sebagian orang bisa sampai kepada kedudukan tersebut walakin hada yandaru namun ini sangat jarang sekali qad tahsulu faji'atan ala syakhs faka'annama faka'annahu ma hasala syai' bal yafrah. Kadang terjadi sesuatu yang secara tiba-tiba menimpa seseorang faka'annahu ma hasala syai' tapi seolah-olah ia tidak tertimpa apapun bal yafrah. Ia tetap penampakan kesenangan. Hada yadda'ihi sufiyah wallahu a'lam. Soal kedudukan ridho ini yadda'ihi sufiyah diklaim oleh kaum sufi. Jadi kelompok sufiyah mereka mengklaim kalau mereka sudah sampai pada tingkatan ridho. Jadi mereka tidak lagi mengalami kesedihan apapun saat ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Menurut mereka, orang yang ridho itu saat dikabari anaknya sendiri meninggal, itu malah tertawa. Bukan menangis, tapi malah tertawa. Nah itu kata mereka menunjukkan sampai pada tingkatan apa? Ridho. Padahal Nabi saja tidak demikian. Ya kan? Nabi menangis saat putranya meninggal dunia. Nabi menangis saat cucunya meninggal dunia. Namun demikian, beliau adalah manusia yang sempurna dalam hal kesabarannya, sempurna dalam hal keridhoannya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga di kesempatan lain kita dapat melanjutkannya kembali kajian ini. Salat uh, Isya atau adzan Isya dulu. Mungkin adzan Isya dulu, dulu nanti kita lanjut dengan uh, kajian kedua. Alhamdulillah